بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayatul ikhwah, ayatul ikhwah wa ayatul ummahat wal akhawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin pada sore hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun agak terlambat sedikit ikhwani fillah. Insyaallah taala walaupun lambat akan tetapi tidak mengurangi kesemangatan antum untuk uh, hadir di sini mendengarkan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pasangan seseorang itu berbeda-beda. Karena ada hikmah yang baik, karena ada hikmah yang tersembunyi yang tidak kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ada seseorang yang Allah karuniakan seorang istri yang salehah. Ini adalah nikmat yang besar. Allah beri, Allah karuniakan kepada seseorang istri yang salehah itu adalah nikmat yang besar. Ya, karena istrinya Rasulullah alaihi wasallam adalah semuanya salehat, mukminat, salehat. dan kita dianjurkan untuk mendapatkan atau menjadikan istri kita ya istri yang salehah ya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah tapi di sana ada seseorang yang Allah takdirkan memiliki istri yang kurang salehah atau istri yang suka membangkang wal billah Ya, maka itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang hamba. Ketahuilah bahwasanya di sana ada Nabi Allah Subhanahu wa taala, bahkan rasul yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala utus kepada ya kepada hamba ya kepada manusia yaitu Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala takdirkan istrinya Nuh alaihi salam ya adalah perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang membangkang kepada suaminya, tidak mau mengikuti suaminya dalam hal kebaikan. Dialah ya istrinya Nuh alaihi salam. Demikian juga istrinya Luth alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah At-Tahrim ya dalam surah At-Tahrim ayat 10 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ wa وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Allah Subhanahu wa taala umpamakan dua perempuan yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini. Dulu dua-duanya ini istrinya Nuh dan istrinya Lut itu berada di dekat orang soleh. Bahkan Nabi dan Rasul. Rasul pertama kali adalah Nuh alaihi salam. Tapi kana tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Ya. Akan tetapi dua-duanya ini berkhianat. Dikatakan oleh Al-Imam Ar-Razi, makna dari khianat itu makna khianat adalah nifaquhuma ikhfa'uhuma al-kufr. Ya, dia mengatakan bahwasanya dua-duanya itu nifak munafik. Menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Dia itu menampakkan keimanan padahal dia itu tidak beriman. Ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat istrinya Rasul Nuh alaihi salam ya tapi dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nuh alaihi salam ya kita lihat kisahnya Nuh alaihi salam dulu ya bahwasanya Nuh alaihi salam Allah perintahkan kepada Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan tauhid kepada kaumnya bahkan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam lama sekali. Ya. Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara dalam surah Nuh. Ya Allah aku mendakwahi mereka itu kaumku itu malam dan siang, gak putus-putus. Falam yaziduhum il du'ai illa firara. Ya, doaku itu Ya, doa aku itu atau ajakanku itu untuk mentauhidkan Allah Swt bukan malah mereka mentauhidkan Allah tapi mereka malah lari. Ya, mereka lari bukan malah dekat denganku, ya. Kemudian wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, ketika aku ajak dia untuk bertaubat ya bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaumnya Nuh alaihi salam meletakkan kedua jarinya di telinga mereka. Ya. Kemudian mereka congkak, sombong, tidak mau menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada Nuh alaihi salam. Gak mau. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Jadi tapi tidak putus semangatnya Nuh alaihissalam. Allah beri umur panjang Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Tidak ada yang mengikuti Nuh kecuali sedikit. Bahkan istrinya tidak mau mengikuti Nuh alaihissalam. Jangan diragukan masalah dakwah. Nuh alaihissalam dakwahnya luar biasa. Sangat perhatian terhadap dakwah tauhid. Ya. Kalau dibilang hikmahnya, lemah lembutnya, jangan dibilang mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, pasti lebih lemah lembut daripada kita. Lemah lembut kepada istrinya dan pasti yang lebih diutamakan ketika dakwah adalah dakwah kepada kerabatnya. Walaupun demikian, istrinya tidak taat kepada Nuh alaihi salam tidak mau diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap bersama Nuh tapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Wal billah. Maka ini bisa terjadi seperti ini. Ya. Dakwahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang dikatakan oleh Nuh, "Ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kata Nuh alaihi aku takut ya kalian nanti akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kaumnya, kepada istrinya, kepada istri-istrinya, ya kepada keluarganya, anaknya. Walaupun demikian, istri-istri dan anak-anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Nuh alaihi salam, membangkang kepada Nuh alaihi salam, bahkan mengatakan bahwasannya ya istrinya Nuh wal billah dia mengatakan bahwasannya kaumnya Nuh alaihi salam adalah kaum yang majnun, Ya, kaumnya Nuh adalah kaum yang gila. Bagaimana tidak gila? Ya, dia membuat perahu yang besar. Ya. Kemudian setelah membuat perahu besar, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada ya air yang banyak. Ini kenapa kamu buat ini? Dia dicela. Mencela kaumnya Nuh mencela kaumnya sendiri dan mencela orang-orang yang didakwahi oleh suaminya dicela billah ya makanya dia istrinya Nuh alaihi salam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim dalam surah At-Tahrim ayat 10 sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya dari umat Nuh alaihi salam setelah um, kaum Nuh kemudian sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'at Nuh wa imra'at Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Ya, waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Sudah dikatakan kepada istrinya Nuh ya bahwasanya kamu masuk ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka masuk neraka selama-lamanya kekal selama-lamanya karena mati dalam keadaan kufur membangkang utusan Allah Subhanahu wa taala walaupun <clears throat> dia itu adalah suaminya yang dia cintai ya dijelaskan bahwasanya sebelum ini mungkin ada pengaruhnya juga. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salam setelah dia itu menikah. Ya sudah menikah, ya tidak lama kemudian Allah utus Nuh alaihi salam untuk menjadi nabi dan rasul. Ya, diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid secara terang-terangan kepada kaumnya. Ya, dialah siapa? Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk khianatnya, ya, khianatnya ya istri termasuk khianatnya munafiknya dia bersama dengan Nuh ya seakan-akan bareng sama Nuh alaihi salam tapi makan bareng bahkan punya anak banyak tapi mempengaruhi kaumnya Nuh mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak taat kepada Nuh alaihi Ya, itu khianatnya. Bahkan melenceng dari syariatnya Nuh alaihi salam dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika di ini di disamperin ya anaknya, istrinya, istrinya Nuh ya, istrinya Nuh ada yang mengatakan namanya Walihah. Ya, namanya Walihah. Ada yang mengatakan Wagilah Ya, waqila Wagilah namanya Wagilah Walihah dan wagila. Eh, nama ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas intinya adalah bahwasannya ya, bahwasannya perempuan istrinya Nuh alaihi salam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati suaminya yang dia cintai padahal dia cintai. Ya, yang darinya lahir anak yang banyak dari Nuh alaihi salam. Dia malah memengaruhi anaknya dan kaumnya untuk membangkang perintahnya Nuh untuk tidak beriman kepada Nuh, untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melecehkan, merendahkan, mengatakan bahwasanya kaumnya Nuh adalah kaum yang gila. Nah, itu dia. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bisa ambil faedah, ya. Yang pertama adalah sesungguhnya hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa memberi petunjuk siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian yang berikutnya, Faidah berikutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini bahwasanya termasuk anugerah yang besar adalah fadl atau karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah memiliki istri yang salehah istri salehah. Ad-dunya mata' kata Rasulullah SAW. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah dan sebaik-baik hiasan adalah istri yang salehah. Ya, kalau kita punya istri yang salehah, itu adalah nikmat yang besar dan musibah yang besar ketika kita memiliki istri yang senantiasa membangkang. Ya, istri yang senantiasa tidak taat kepadanya. Diberitahu sedikit langsung jawab dua, empat, lima. Maka ketahuilah itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Kemudian Akhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya adalah ya seseorang itu diperbolehkan bersabar walaupun dia memiliki istri yang membangkang. Walaupun pada syariat disyariatkan diperbolehkan untuk menjaga keagamanya dia mentalak istrinya yang tidak taat sebagaimana ya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan diperbolehkan kalau istrinya enggak tidak taat, membangkang, justru malah menjauhkan dia dari uh, agama Allah Subhanahu wa taala boleh ditalak. Ya, syariat Islam boleh. Ya, akan tetapi diperbolehkan seseorang itu sabar dengan istrinya yang kurang baik atau tidak baik. Diperbolehkan. Ya, tidak harus dia mentalak istrinya karena Nuh alaihi salam ya dia bersabar padahal dia seharusnya istrinya itu taat kepadanya. Ya mukjizat jelas sekali di hadapannya Ya, akan tetapi hidayah, taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari sini juga kita harus senantiasa semangat untuk mendakwahi istri kita. Ya, mendakwahi istri-istri kita walaupun ya pasti ya, pasti dan pasti namanya perempuan itu pasti kurang. Ya, akalnya lemah, ya, agamanya kurang. Itu perempuan Sehebat apapun perempuan tersebut pasti dia ada perempuan ya, makhluk yang lemah. Maka dari itu kita dakwahkan, kita dakwah terus mendakwahi istri kita karena orang yang paling harus yang berhak mendapatkan dakwah kita yang pertama kali adalah kerabat kita, istri kita, anak-anak kita. Ya, maka dari itu kita harus semangat mendakwahi istri kita terutama dakwah tauhid agar taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang membangkangnya istrinya Nuh alaihi salam, di situ ada hikmah yang besar ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kebanyakan perempuan itu sifatnya membangkang illa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri rahmat ya. Insyaallah taala ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kita akan uh, lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya ada perempuan satu lagi ya, ada satu lagi perempuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tahrim ini yang membangkang kepada suaminya walaupun suaminya itu adalah salah satu nabi dan ya salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi istrinya Nuh alaihissalam pada akhirnya mereka bersama dengan orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mati, diluluh lantahkan anaknya dan istrinya Nuh alaihissalam dihancurkan semuanya ya dengan tufan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kita insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf karena agak terlambat hari ini karena kudarullah kan tadi ada uh, ini ada teman yang meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.